وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwanafidina azakumullah Pada pertemuan kali ini akan kita pelajari sebuah tema yang berjudul Jadilah istri idaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim Beliau bersabda Ad-dunya mata'un Dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik dari perhiasan dunia ini adalah wanita salihah. Di dalam riwayat yang lain dengan lafadz ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya az-zawjatus salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Dan sebaik-baik dari perhiasan dunia adalah istri yang solihah. Barakofikum. untuk menjadi istri yang solihah idaman para suami tentu tidak semudah yang dibayangkan dan tidak sesulit yang dikhawatirkan bahasa kasarannya itu gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Ya, nah, tergantung kemauan dari sang istri. Apakah memang ingin benar-benar menjadi istri idaman suami yang solihah ataukah tidak punya keinginan seperti itu? Nah, Tentunya dengan diangkatnya tema ini untuk mengingatkan kepada para istri agar memiliki semangat yang kuat dan target tingkat tinggi untuk menjadi istri idaman suami yang solihah. Maka pada sore hari ini akan saya sampaikan sifat-sifat atau ciri-ciri wanita solihah, istri solihah, idaman suami. Yang pertama, ialah akidahnya. Akidah Tuha, tu salafis salih ahli sunnah wal jamaah. Wanita solihah istri solihah haruslah memiliki akidah yang benar. Akidah salafus salih al-sunnah wal-jamaah. Akidahnya berdasarkan Al-Quran. Wasunnah ala fahmi salafil ummah. Barakofikum. Bukan wanita yang memiliki akidah keyakinan atau akidah sufiah juga bukan wanita yang memiliki akidah kuburiyah wanita penggemar kuburan bukan pula wanita yang memiliki akidah Nah, sekuler atau liberal. Bukan pula wanita yang memiliki pemahaman akidah asyariyah maturidiyah atau akidah-akidah lain yang menyimpang. Ya, kalau kita ingin betul-betul menjadi seorang yang berakidah yang benar, akidah salaf al-sunnah wal jamaah, maka harus mempelajari akidah yang benar itu. Supaya tahu mana akidah yang benar, mana yang salah. Yang pertama itu akidahnya dulu yang diluruskan. Yang kedua, manhajuha. Manhajnya, prinsipnya dalam beragama. منهجها على منهج أهل السنة والجماعة قال الله تعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة ومن تبعهم بإحسان منهج استصريحة ونتصريحة ialah permanhaj al-sunnah wal jamaah. Dalam peragama selalu berdalil dengan firman Allah Ta'ala. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat berkata dan mengikuti jejak langkah generasi yang terbaik yang mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhu majma'in. Bukan permanhaj campuran. Manhaj talawun. Nah, kadang-kadang qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Kadang-kadang qala ustaduna. Qala kiai. Oh, ah, naam Kadang-kadang qala annas itu adalah manhaj talawun sikap atau prinsip agamanya campuran ya nah. kadang dasarnya adalah firman Allah sabda Rasulullah perkataan para sahabat Kadang-kadang dia berkata, kata Ustadz begini. Kadang-kadang ikut-ikutan perkataan orang-orang awam. Nah, ini bukan wanita yang solihah, bukan istri yang solihah, bukan istri idaman suami. Manhajnya salah. Taib. Bukan pula bermanhaj aklani yang sangat mengagungkan akal. Tidak butuh belajar Al-Quran, tidak butuh belajar As-Sunnah, ya. Agama ini akal-akalan saja. Kalau masuk akal diterima, gak masuk akalnya dia ditolak. Kebetulan orangnya kurang cerdas, jadi dikit-dikit nggak -dikit masuk akal, dikit-dikit nggak -dikit masuk akalnya. Nah, akhirnya satu persatu ditolak. Nah, kenapa? Nggak paham aku. Ya, nggak masuk ke akal kok. Nah, satu persatu ajaran Islam ditolak. Nah, ini bukan wanita solihah atau istri yang solihah. Manhajnya salah. Yang ketiga, khuluquha akhlaknya. Khuluquha al-khuluqul islami al-fadil. Ini akhlaknya istri yang salihah, wanita yang salihah adalah perakhlak mulia yang diajarkan dalam Islam. Jadi tingkah lakunya ya moralnya etikanya adabnya ini betul-betul mencerminkan ajaran Islam bukan seorang wanita yang tidak berakhlak mulia. Nah, bukan pula wanita liar. Nah, ucapannya enggak teratur, ya. Nah, tindakannya juga liar. Nah, ya. Barakofikum tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun, itu semuanya bukan wanita solihah, bukan istri solihah. Kemudian kutuwa Tuhan, idolanya. Wanita solihah, istri yang solihah itu punya idola. Kutuwa Tuhan, ummahatul mu'minin washabiyat wa a'lamu nisa as-salihat diidola wanita salihah istri salihah ialah ummahatul mukminin istri-istri para istri siapa ini nabi ya para istri nabi radhiyallahu taala anhunna ya khadijah Aisyah, Zainab, Hafsah, ya, dan yang semisalnya dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu idolanya. Dan juga as-sahabiyat idolanya adalah wanita-wanita sahabiyah. -wanita Nah. Asma bintu Abi Bakrin ya. Taib dan juga yang lain dari kalangan sahabiah. Ini idolanya. Dan juga a'lamun nisa as-solihat, idolanya ialah tokoh-tokoh wanita yang solihah. Barakofikum. Idolanya bukan artisah. Nah, artisah. Ya? Nah. Bukan pula bintang film, bintang film bukan. Nah. Bukan pula supermodel, Bukan pula wanita-wanita kafirah, fasiqah. Bukan. Ini wanita solihah. Istri yang solihah. Nah, kemudian sodiqatuha. Temannya. Wanita solihah. Istri yang solihah Sodiqatuha kullu muslimatin wa mu'minatin multazimatin bidinillahi ta'ala. Temannya ialah setiap wanita muslimah mukminah yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan berteman agar tidak salah pergaulan. Teman-temannya yang baik, muslimah, mukminah yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ini secara umum. Ciri-ciri wanita solihah dan istri solihah idaman suami. Adapun ciri-ciri khusus ialah imra'atun tasur zaujuha atau tasuru zaujaha. Istri idaman suami ialah istri yang bisa menyenangkan suaminya. Ketika suaminya masuk rumah, itu senang ya dengan keadaan istrinya yang di rumah. Senang karena penyambutan istrinya menenangkan hati ya senang karena pelayanan istri yang cukup baik terhadap suami dan juga anak-anaknya nah nah ini tentunya gampang-gampang susah. Ya. Karena wanita itu dikuasai oleh perasaannya. Dan awal-awalnya pengantin baru ya masih tebar pesona. Ya. Di lama-lama sudah agak lama menikah, ya bukan tebar pesona, tapi tebar amarah Nah, nah. Taib. Asalnya sambutannya hangat, sopan sama suaminya. Suaminya sampai senang ya. Nah, sampai gak mau keluar-keluar ya. Nah, pengennya di rumah terus gitu ya. Nah. Lama-lama sikap istrinya sudah mulai kasar. Ya, dan enggak peduli dengan suaminya ngomel-ngomel terus di rumah ya nggak tahu apa yang diminta ya Pak nah, suaminya juga matanya jadi sepet ya jadi sumpek nah akhirnya memutuskan untuk sering keluar ke rumah ya sering apa sering keluar dari rumah Pak Jadi seorang istri harus bisa berusaha menyenangkan suaminya. Nah, karena itu adalah merupakan tugas dari istri. Istri yang solihah, yang tahu tentang kewajibannya. Kemudian imra'atun muti'atun di zaujiha Istri yang solihah, idaman suami adalah istri yang taat kepada suaminya. Istri yang tahu bahwa suaminya itu adalah raja di dalam rumahnya. Sehingga dia pun taat kepada suaminya. Tentunya taatnya tidak sampai kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri yang soliha idaman suami tahu bahwasannya hak suaminya sangat besar. Sampai Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Nasa'i dari sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala an. Qala ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasluhu li basharin ay yasjuda li basharin. Tidak diperbolehkan manusia sujud kepada manusia walau saluha li basharin ayasjuda li basharin seandainya boleh manusia sujud kepada manusia la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha pasti aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya min admi haqqihi alaiha karena hak suami sangat besar atasnya. Nah, istri yang solihah, idaman suami, paham hadis ini. Itu menunjukkan bahwasanya suaminya ialah raja di rumahnya. Dituruti keinginannya, asalkan bukan perkara yang mungkar. Tolong ambilkan minuman. Siap. Nah, gitu ya. Kalau bahasa militer, siap. Nah, itu kalau bahasa rumah tangga ya enggak, ya. Nah. Enggak usah tak sampaikan lah bahasa rumah tangga ya. Nah, sudah banyak yang pengalaman. Nah. Diambilkan minuman. Ya. Ambilkan bantal, saya mau istirahat. Siap ya bahasa militer bahasa rumah tangga ya tahu sendirilah ya nah diambilkan bantal untuk istirahat ya nah bangun tolong siapkan makan dan minum siap nah, bahasa militer ya bahasa rumah tangga tahu sendiri bagaimana caranya ya semuanya dituruti tapi begitu suami kemudian memerintahkan istrinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan lemah lembut sang istri menolak. Nah, tolong kamu curi perhiasan tetangga. Hmm. Maka istrinya dengan lemah lembut pun mengatakan, Oh maaf ya dilarang mencuri. Hmm. Hmm. Apapun yang kau perintahkan aku taati. Tapi kalau untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mohon maaf. Saya nggak bisa menuruti. Itu. Istri idaman suami. Tapi ya namanya wanita kalau bisa seperti itu sampai tua, waduh betul-betul itu wanita pilihan ya. Kadang-kadang males ya. Suaminya minta minum, ambil sendiri. Tolong siapkan makan, males. Ya. Nah, tolong ambilkan bantal, enak saja asal perintah ngomongnya sudah mulai kasar, sudah mulai ketus, ya sudah mulai tidak taat lagi. Nah, namanya wanita. Ya seperti itu. Apalagi kalau suaminya tambah lama tambah miskin. Hah? Uang belanjanya tambah lama tambah sedikit. Ya, tentu bisa mengurangi ketaatan gitu ya. Nah. Apalagi kondisi istri dalam kondisi haid misalkan. Sakit, sumpek dan sebagainya, kadang-kadang keluar kata-kata atau tindakan yang menunjukkan ketidaktaatan kepada sang suami. Ini bukan dibolehkan tetapi biasa juga terjadi tapi jangan terus dibiarkan terjadi. Harus segera diatasi. Barakallahu Untuk suami, jangan langsung memutuskan dasar wanita yang tidak solihah. Dasar bukan istri idaman. Nah, jangan seperti itu. ya Dilihat dulu kenapa kok seperti itu. Ya, kenapa kok ngambek seperti itu? Ada apa? Ya, oh ternyata belanjanya kurang. Tambah. Ya, oh ternyata suaminya sering sibuk keluar, nggak pernah perhatian sama istrinya. Oh, begitu. Ya, sudah diperhatikan. Namanya saling pengertian. Tapi tema kita bukan kaitannya dengan suami, ya, kaitannya sama apa ini? istri idaman ya sudah istri idaman ya, nah suami ya tinggal senyum-senyum ya nah karena enggak pernah disindir dalam masalah ini ya nah yang disindirkan istrinya terus ya nah pembahasannya kan istri idaman bukan suami idaman ya nah istri idaman nah, suaminya yang senyum-senyum Ya, umahatnya cemberut. <laughs> Ya. Kenapa? Terus disalahkan, terus dikritik, terus dipojokkan. Ya. Harus begini, harus begitu. Naam. Soal suaminya pada senyum-senyum Ya, nah, Naam. Umahat yang di sana cemberut. Nah. Taib, tapi saya yakin tidak demikian ya. Ini nasihat memang khusus untuk para ummahat, wanita-wanita solihah, ya, istri-istri daman suami. Barakofikum. Kemudian ciri berikutnya. Hafidatun li ghaibati zauj fi nafsiha wa malihi hafidhatun li ghaibati zauji fi nafsiha wa malihi wanita solihah istri solihah idaman suami itu selalu menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya ketika suaminya pergi Nah, suaminya memang tugasnya sering keluar kota. Nah, maka istrinya harus bisa menjaga kehormatan dirinya. Tidak selingkuh dengan laki-laki idaman lain. Ya. Nah, kesepian. Suaminya lama enggak kunjung datang. Akhirnya main mata dengan laki-laki lain. Ini bukan istri solihah idaman suami. Bukan. Ya. Nah ini yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Suaminya pergi lama. Ternyata istrinya apa ini? Selingkuh dengan laki-laki lain. Dan ternyata pula suaminya memang kerasan di luar, gak pulang-pulang, selingkuh juga dengan wanita lain. Waliyadubillah. Nah. Pulang-pulang suaminya mendapati istrinya di pangkuan laki-laki lain. Dia maaf besar, ya. Ternyata istrinya juga tahu suaminya menggandeng perempuan lain. Nah, marah besar, tengkar, tawuran antar suami dan istri. Nah, barakum, pecah rumah tangganya, berantakanlah bahtera rumah tangganya. Korbannya ialah anak-anak mereka. Nah, ini yang sering terjadi tengah-tengah masyarakat. Sehingga kita tidak menginginkan demikian. Seorang istri yang solihah harus bisa menjaga dirinya menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya pergi. Demikian pula harus bisa menjaga harta suaminya ketika suaminya pergi. Hartanya jangan dihambur-hamburkan. Hartanya harus dijaga supaya ketika suaminya datang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan keluarganya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Fas-salihat istri-istri yang salihah qanitat ialah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taat kepada suaminya seperti yang ditafsirkan oleh al-imam Qatadah ay muti'atun lillah wa li azwajihinna mentaati Allah dan taat suaminya hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallahu ay hafidatun li ghaibi azwajihinna menjaga diri mereka menjaga harta suaminya ketika suaminya sedang pergi nah, jadi demikian kemudian ciri berikutnya imra'atun la tasumu illa idzni zawjiha. Wanita salihah istri salihah idaman suaminya ialah tidak berpuasa sunnah kecuali mendapat izin dari suami. Insya Allah ya, dia rajin puasa, tapi ketika ada suaminya di rumah, dia izin. Boleh enggak aku puasa sunnah? Kalau suaminya, jangan. Ya. Nah, maka jangan puasa. Ya, puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, enggak perlu izin suaminya. Dilarang pun tetap puasa wajib. Waktunya puasa Ramadan. Mas, bisa puasa ya Ramadan. Hmm. Jangan ngapain puasa-puasa segala. Nah, tetap puasa karena puasa Ramadan. Yang harus izin ialah kalau puasa sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, la yahillu lil mar'ati antasuma. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa. Wa zawjuha syahidun. Dalam keadaan suaminya ada di rumah. Illa biidnih. Kecuali mendapat izin dari sang suami. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahmatullah menyatakan wahadan nahyu litahrim. Larangan puasa tanpa izin suami ini adalah larangan haram. Ya, larangan haram. Tapi ada juga yang berpendapat boleh bagi seorang istri untuk puasa sunnah dalam keadaan suaminya ada di rumah. Kok ternyata ketahuan suaminya, ya tinggal dibatalkan begitu aja puasanya. <laughs> ya. Nah. Tapi, tapi pendapat yang terkuat adalah pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Harus minta izin dan kalau enggak diizinkan haram puasa. Ya. Nah. Karena kalau puasa itu kan loyo, ya, nggak bergairah, ya. Nah, begitu. Tidak suaminya juga nggak gairah, ya. Nah. Tapi kalau nggak puasa itu punya tenaga, perfectum, ya, sang godai suaminya, ya, sehingga nggak boleh puasa kalau suaminya ada di rumah kecuali dapat izin dari suaminya. Itulah ciri istri solihah idaman suami. Nah, kemudian ciri berikutnya, imra'atun la tahjuru firasha zaujiha. Ini wanita solihah idaman suami adalah wanita yang tidak pernah pisah ranjang dengan suaminya. Nah. itu gak mau seranjang sama suaminya. Ini bukan wanita solihah ya. Jadi wanita solihah itu selalu seranjang dengan suaminya. Kecuali kalau suaminya membolehkan ya. Misalkan suaminya ingin tidur menguasai kasur ya, capek. Nah, Mana tidurnya mosek, mosek itu gak tenang ya. Nah, kadang panas, haus nguasai. Istrinya disuruh untuk tidur di kamar yang lain di dalam rumah ya. Nah, lain laki urusan ya. Nah, tapi kalau sengaja memang menghindar dari suaminya itu nggak boleh. Ya. Di wanita solihah, istri solihah idaman suami itu selalu berusaha untuk menemani suaminya di ranjangnya. Ya. Nah, menemani tidurnya. Barakofiku. Dan tidak punya pikiran untuk meninggalkan ranjang suaminya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala ia berkata, "Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza batatil mar'atu hajirata firasi zaujiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha." Jika ada seorang wanita bermalam dalam keadaan pisah ranjang dengan suaminya dan suaminya tidak ridho, maka malaikat akan melaknat wanita itu sampai pagi. Ya. Urusan pisah ranjang saja dipermasalahkan dalam syariat kita. Ya. Nah, Jadi seorang istri yang solihah, idaman suami, harus memahami masalah ini. Itu ya. Nah, dia harus selalu ada di ranjang suaminya. Nah, kecuali suaminya sendiri yang minta untuk tidur sendiri-sendiri sementara ya. Nah, nah aku sangat capek ya, pengen tidur gulung-gulung di kasur sendirian. Nah, ya, lagi ya. Atau mungkin istri disuruh untuk nunggui anaknya yang sakit di kamar lain, ya. Anak-anaknya nggak bisa tidur, harus ditemani, ya. Nah, suaminya mengizinkan, maka nggak apa-apa. Ya nggak boleh itu kalau suaminya nggak merestui, ya. Istrinya sendiri yang ngotot, tidurnya sendiri-sendiri. Nah, itu nggak boleh. Ini akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi malam sampai pagi dilaknat terus oleh malaikat. Taib. Kemudian selanjutnya imra'atun la ta'danu fi baitihi illa bi idnih ciri wanita salihah idaman suami ialah tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumahnya kecuali mendapat izin suaminya Nah, jadi kalau ada tamu ya ingin bertemu dengan istri, maka istrinya minta izin dulu sama suami. Boleh enggak aku nerima tamu itu? Itu adalah temanku dulu, ya. Sekarang pindah dekat rumah kita, ya. Nah, temannya perempuan. Suaminya bilang, nggak boleh. Ya sudah, maaf, nggak nerima tamu. Masya Allah ya. Karena istrinya tahu suaminya ialah raja dalam rumahnya. Dimasukkan orang ke dalam rumah saja harus izin suaminya. Nah, yang jadi masalah itu kalau suaminya numpang di rumah istrinya. Ya. Suaminya enggak punya apa-apa, ya, nikah modal dengkul. Nah, modal dengkul itu ya enggak punya modal untuk nikah ya. Tapi tetap nikah, kemudian tinggal serumah dengan istrinya dan rumahnya itu rumah istrinya. Nah, ini suami semacam ini barakofikum tetap punya hak melarang siapapun bertamu di rumah istrinya kecuali mendapat izin darinya. Hanya saja istri yang seperti ini keadaannya biasanya merasa berkuasa. Ini rumahku kok. Ngapain dilarang segala? Nah, ya. Nah, Aku yang punya rumah ini, bukan kamu. Itu ya. Nah ini, itulah sebabnya suami itu kalau bisa, nam yang menyediakan rumah, ya bukan istri itu kalau bisa, supaya kekuasaannya sebagai raja dalam rumah ya, kuat, supaya istrinya juga tunduk di bawah kekuasaannya. Nah, tapi insya Allah kalau wanita itu solihah, istri idaman suami, dimanapun mereka tinggal, entah di rumah suaminya, atau di rumahnya sendiri, atau suaminya ngontrak atau kos, nah, tetap minta izin suami. Kalau ada yang minta izin masuk pertama, barfik. Ini adab ya. Biasanya kan langsung-langsung saja, ya malah suami suruh keluar, keluar, ada tamuku, Enggak kayak gitu. Yang benar enggak? Gimana? Ini ada tamu. Boleh enggak tak persilakan masuk? Suaminya bilang, silakan. Maka enggak apa-apa. Kalau enggak boleh, ya enggak boleh. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'zanu fi baitihi illa biidnih wa huwa syahidun illa biidnih Tidak boleh bagi seorang wanita untuk memasukkan orang dalam rumahnya kecuali mendapat izin dari suaminya apalagi suaminya ada di rumah harus dengan izinnya Taib. Kemudian ciri berikutnya imra'atun la tunfiqu min malihi illa bi'idnih ciri wanita solihah istri solihah idaman suami ialah tidak membelanjakan harta suami kecuali dengan izin dari suami. Biasanya kan suami titip uang kepada istrinya, ya, tolong dipegang, ya. Maka sang istri tidak boleh sembarangan membelanjakan harta suaminya kecuali mendapat izin dari suami. Mau beli baju, kan ada temannya yang suka promosi baju. Sebentar ya, tak izin dulu aku sama suamiku ya. Mas, ada baju menarik loh. Nah, boleh nggak aku beli? Ya. Oh iya, ambil. Ya. Ya boleh. Tapi kalau jangan, nanti uangku habis. <laughs> ya, ya sudah, nggak jadi. Maaf, nggak jadi beli baju ya. Nah. Begitu. Jadi kalau mau beli-beli itu istri itu hendaknya konfirmasi dulu sama suaminya. Jangan sudah pesen duluan baru laporan. Ya, Sudah pesen barangnya datang laporan. Mas lapor. ya. Uangnya tak ambil segini ya. Untuk beli baju-baju ini. Sudah dibeli, sudah awal musta'an. Gak ngomong-ngomong, mau uangnya itu mau tak pakai yang lain ngomong itu ya. Nah, ini kalau suaminya sih pengertian sih mungkin masih lapang dada menerima kenyataan semacam itu. Tapi kalau suaminya gak bisa menerima, ini bisa menimbulkan pertengkaran, percekcokan. Jadi harus konfirmasi dulu. Kecuali kalau suaminya sudah bilang di muka, ya ini uangku, tolong simpan. Kalau kamu butuh apa-apa, ambil saja. Berarti sudah dapat apa ini? Izin. Ya, tinggal laporan. Bos, uangnya habis. Lu kok cepat? Iya, tak belanjakan semuanya. Untuk baju, untuk peralatan dapur, untuk macam-macam. Ya, nah, nah. hebat. <laughs> ya, nah. Ya enggak masalah, suaminya apa ini? Mengizinkan. Ya, masalahnya itu kalau suaminya enggak pakai mengizinkan di muka, ya, juga tidak pakai ngomong-ngomong yang lain. Ya, ini uang tolong disimpan, ya. Begitu saja. Maka enggak boleh istri membelanjakan semaunya kecuali dapat izin dari suami. Nah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah dari sahabat Abu Umama, Al-Bahili radhiyallahu taala an. Qala ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tunfiku imra'atun syai'a min baiti zaujiha illa bi Tidak boleh seorang istri membelanjakan harta yang ada di rumah suaminya kecuali mendapat izin dari sang suami. Qila ya Rasulullah wala tu'am Rasulullah ditanya, bagaimana kalau yang dikasihkan orang lain itu berupa makanan. Ya. makanan atau kue atau nasi atau lauk ya. Nah, sama istrinya langsung dikasihkan ke orang lain. Apakah nggak boleh kalau nggak dapat izin dari suami? Qala Rasulullah bersabda, "Dzalika afdalu amwalina." Ya justru makanan itu adalah harta kami yang paling utama. Maksudnya ialah termasuk juga makanan. Izin sama suami. Ini masih banyak lauknya ya. Nah, kan bakar, sayur asam. Nah, ya. Gimana? Mau tak kasihkan tetangga? Boleh apa enggak? Oh iya enggak apa-apa, silakan. Nah, baru dikasihkan. Jangan langsungan, ya. Nah, langsung dikasihkan, suaminya pulang, ayo cepat siapkan makanan aku lapar. Itu loh, ikan bakar sama sayur asam. Nah, kita kasihkan tetangga. Kamu nggak bilang-bilang. Hmm, ya. Memancing keributan, kemarahan, ya. Nah, lain. Kalau suaminya juga pengertian, ya. mas nggak apa-apa wis, aku tak keluar ya. Nah, ke warung ya, banyak yang jual. Laki, hmm. lagi, ya. Nah. Tapi kalau suaminya itu mudah tersinggung dan juga laki nggak punya uang untuk beri laki dan juga sudah membayang-bayangkan lezatnya masakan itu ketika perjalanan pulang, nah, pulang ternyata dikasihkan orang tanpa konfirmasi, itu marah besar. Ya. Nah, jadi jangan dibiasakan semacam itu. Izin, ya. Nah, apalagi izin sekarang gampang. SMS bisa, langsung telepon bisa, ya. Nah, WA juga bisa, apalagi. Nah, walaupun suaminya di luar kota, ya. Nah, seperti itu. Kata makanan. Jangan asal dikasihkan orang. Harus izin sama suami. Kecuali kalau suaminya sudah memberi izin di muka. Ya. Apapun makanan atau masakan kalau sisa ya boleh kamu kasihkan siapa silakan. Sudah dapat izin, sudah kebiasaan seperti itu maka nggak masalah ya. Nah. Tapi walaupun demikian yang lebih afdol bagi seorang istri idaman suami memberitahu terlebih dahulu ya supaya suaminya mengetahui kalau makanannya sudah dikasihkan orang karena jangan-jangan suaminya juga masih selera dan pengen makan lagi ya nah supaya tidak memancing keributan rumah tangga selanjutnya termasuk istri idaman suami imro'atun la tasifu ghairaha li zaujiha. Nah, istri idaman suami ialah istri yang tidak pernah menceritakan ciri-ciri wanita lain di depan suaminya. Biasanya perempuan kan suka cerita ya. Nah, Apalagi kalau sama suaminya apa saja diceritakan ya. Nah, ya ketemu sama temannya ya. Nah, temannya ini cantik sekali ya, begini putih, pokoknya cantik pokoknya luar biasa. Ketika ketemu suaminya bilang, "Mas, tadi aku ketemu sama temanku, temanku yang lama dulu ya. Nah, sekarang dia tuh cantik sekali." Hmm. Aku kalah. Hmm, ya. Putih sekali pokoknya mantap gini gini oh. itu enggak boleh, ya. Nah, nggak boleh istri yang solihah idaman suami bilang seperti itu. Kenapa? Ya, suami itu langsung ada cerita seperti itu. Nam, pikirannya itu langsung terbayang-bayang. Ya, nah, istrinya sudah cantik, tapi ternyata ada yang lebih cantik lagi wah kayak apa itu? Nah, ya. ini nggak boleh. Itu bisa memancing keributan. Apalagi kalau suaminya merespon ceritanya. Boleh nggak? Hah? Tak takadut kamu. Hah? <laughs> nah, marah istrinya. Ya kan? Ya salahmu sendiri. Engkau yang memulai. Nah, engkau pula yang mengakhiri. Nah, ya. Begitu. Enggak ada apa-apa Cerita kayak gitu ya salahnya sendiri kita suaminya merespon. Wah, bagus, toyib ya. Nah, kapan bisa dilamar? Hmm. Ini nggak boleh ya. Istri idaman suami nggak boleh menceritakan tentang ciri-ciri fisik atau sifat-sifat wanita lain di depan suaminya. Nah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an. Qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tubashiril mar'atu al mar'ata fatan atuha li zaujiha ka'annahu yandur ilaiha Tidak boleh wanita bersentuhan kulit dengan wanita lain dalam satu selimut ya. Kemudian menceritakan ciri-ciri fisik wanita lain itu kepada suaminya. Seolah-olah suaminya melihat benar wanita tadi. Ini ada dua faidah hadis ini. Ya. Nah, walaupun sama perempuan enggak boleh satu selimut, ya. Nah, yang kedua enggak boleh tadi menceritakan ciri-ciri fisik wanita lain di hadapan suaminya, seolah-olah suaminya itu melihat sendiri wanita tadi. Nah, ini untuk menghindari mafsadah yang lebih besar. Barakallahu Kemudian ciri berikutnya. Imra'atun syakiratun li zaujiha. Istri idaman suami adalah istri yang selalu berterima kasih atas kebaikan suaminya. Jadi sedikit atau banyak yang diberi oleh suaminya, dia mensyukurinya. Terima kasih kepada suaminya, ya. Nah, dikasih sedikit ya berterima kasih, dikasih banyak tambah berterima kasih, ya. Tidak pernah kemudian dia meremehkan pemberian suaminya. Tidak pernah dia mengeluhkan pemberian suaminya. Nah, kasih sedikit, terima kasih. Jazakallahu khairan ya. Dikasih banyak, jazakumullahu khairan. Nah, sedikit jazakallahu khairan pakai domir mufrad. <laughs> Ketika banyak jazakumullahu khairan pakai jamak. Nah. <laughs> Yang enggak begitu sunahnya, tapi ya kadang-kadang gaya dalam berbahasa seperti itu ya. Suaminya tanya, tadi kamu tak kasih sedikit bilang jazakallah khairah. Ya, tak kasih banyak kok jazakumullah khairah. Misalnya kaf, ka itu mufrad, kalau kum jama. Mufrad itu dikit, satu. Nah, kalau kum jama banyak. Nah, makanya kasih banyak terus. Nanti tak sampaikan jazakumullah khairah. Ya, nah. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i Rasulullah SAW bersabda, La yandurwahu ilam ra'atin la tashkuru li zawjiha. Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak pernah berterima kasih kepada suaminya. Nah, ya. Jadi harus pandai-pandai berterima kasih kepada sang suami. Kemudian ciri berikutnya imra'atun waqiratun fi baitiha. Istri solihah idaman suami adalah istri yang selalu senang tinggal di dalam rumah. Gak suka keluyuran sendirian, ya. Nah, di rumah ya, nggak suka keluar sembarangan tanpa ada keperluan yang mendesak ya nah, jadi suaminya tenang kalau ditinggal kemana-mana itu tenang istrinya mesti di rumah ya istrinya mesti apa ini di rumah tapi kalau istrinya suka keluyuran itu ini perasaan suaminya nggak tenang ya nah orang wanita zaman sekarang nah itu sukanya keluyuran di jalan-jalan ya nah tanya di jalan-jalan ramai dengan perempuan barakofikum harusnya yang meramaikan jalan itu laki-laki ya yang meramaikan rumah perempuan ya tapi sekarang dibalik ya suaminya di rumah nah istrinya keluyuran <laughs> nah atau sama-sama keluyuran. Nih, kamu tak pegangi kunci motor, ya. Nah, aku juga punya motor, ya kita nanti berjumpa malam nanti ya untuk ke sana istrinya suaminya yang ke sana ya nah ini bukan rumah tangga yang islami ya nah jadi suami hendaknya menasihati istrinya untuk lebih sering tinggal di rumahnya Allah sendiri telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33 wa qarna fi buyutikunna wahai wahai kaum wanita hendaknya kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Ciri berikutnya. Imra'atun la tas'alu zawjaha at-talaq. Istri idaman suami adalah istri yang tidak minta cerai sama suaminya tanpa sebab Mungkin sudah lihat suaminya itu bosan dia. Nah. Mas, cairkan saja aku. Nah, ya, aku pengen wajah yang baru. <laughs> ya, nah, kok wajahmu semakin lama membuat aku jenuh. Hmm, ya, nah, wah ini bukan wanita solihah. Ya, nah, namanya juga manusia, ya, tambah tua ya, tambah keriput, ya tambah tua ya, tambah kurang menarik ya. Nah, ya dinikmati saja ya. Nah, Emangnya wanita juga tambah tua tambah menarik? Oh, enggak, sama saja. Justru penuaan pada diri wanita itu lebih cepat. Nah. Ya. Jadi jangan sampai minta cerai sama suaminya tanpa sebab karena itu bukan ciri wanita idaman suami. Ya. Ciri wanita idaman suami ialah aku akan berusaha untuk menjadi pendamping hidupmu sampai mati. Oh, ya. Masya Sampai apa ini? Mati. Nah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud. Rasulullah bersabda, "Ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha talaqan fi ghairi ba'sin Fakharamun aliha Ra'ihatul jannah Perempuan Manapun Yang minta cerai kepada suaminya Tanpa alasan yang dibenarkan Maka haram baginya Bau surga Taib Ciri berikutnya imra'atun la tadau thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha Wanita idaman suami ialah wanita yang tidak membuka auratnya di luar rumah suaminya. Nah, jadi wanita solihah itu kalau di dalam rumah bersama suami maka boleh pakai pakaian yang dia sukai, ya. Mau pakaian utuh, separuh pakaian, sepertiga pakaian, ya, seperempat pakaian, nah, seperlima pakaian atau sehelai benang, ya enggak apa-apa. Hmm, sama suaminya. Tapi kalau di luar harus memakai hijab syar'i. Ditutup rapat. Itu cirinya wanita solehah idaman suami. Adapun kalau dibalik di dalam rumah pakaiannya 100% ya, tutup aurat ya. Keluar rumah cuma 30 persen. Nah, dia pun mengumbar auratnya bebas di jalan, di pasar, di perjalanan-perjalanan. Ya. Ini bukan wanita solihah idaman suami. Ya, nggak boleh. Ini penting, ya. Nah, kalau di depan suaminya dia nggak bersolek, pakaiannya juga lengkap ya. Nah, kayak buruh pabrik. Hmm, ya, nah, seragam lengkap. <laughs> Nah. Tapi kalau sudah keluar, barakofikum wal iyadu billah. Nah, ini pakaiannya seperti pemain bola. Ya, nah. Pemain bola laki-laki, tapi yang pakai perempuan. Nah, namanya kayak pemain bola. Ini bukan wanita idaman suami. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma wa wadu'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha." wanita manapun yang membuka bajunya di luar rumah suaminya faqad hatakat satrama bainaha wa bainallah maka dia telah membuka tabir penutup antara dia dan Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi yang dimaksud dalam hadis ini ialah larangan bagi wanita muslimah istri solihah untuk membuka auratnya di depan laki-laki yang bukan mahram. Tapi jangan salah paham. Karena ini banyak yang salah paham. Yakni dia di dalam rumah. Tapi pakaiannya sembarangan. Nerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya. Dengan pakaian sembarangan. Ya sama saja. Gak boleh. Dia apa alasan? Kan masih di dalam rumah. Tidak boleh. Ini maksudnya ialah selama ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia harus menutup auratnya dengan hijab syar'i. Itu wanita muslimah solihah idaman suami. <clears throat> Taib. Ciri berikutnya. Nah, sekali pertemuan ya, sekalian habis ya. Nah. Imra'atun la tarfa'u sautaha ala zaujiha. Wanita idaman suami, istri idaman suami ialah istri yang tidak mengeraskan suara di hadapan suaminya. Nah, jadi kalau bicara sama suaminya itu yang sopan. Tidak bentak-bentak, tidak dipanggil dengan suara-suara yang keras, ya. Nah, tidak teriak-teriak di depan suaminya. Ya. Nah, tidak seperti apa ini. Bos sama anak buahnya, ya. Nah, istri yang solihah idaman suami harus tahu suami ialah raja di dalam rumahnya. Jadi kalau manggil suami yang baik, yang sopan dan suaranya tidak teriak-teriak, ya. Nah. type Selanjutnya. Sobiratun ala fakir zauj. Nah, ini. Wanita solihah idaman suami ialah wanita yang sabar dalam menghadapi kemiskinan suaminya. Nanti asalnya suaminya itu bos besar, ya dia pun biasa senang ya. Tapi setelah itu bangkrut, gulung tikar menjadi suami yang miskin nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu, kebutuhannya nggak bisa cukupi. Sabar, sabarlah dengan suami, ya. Cintamu jangan engkau kurangi di depan suami. Cintamu jangan diukur dengan uang suamimu. Ya. Nah, jangan seperti kata pepatah, ya. Nah, ada uang, abang disayang. Ha? Ah. Tidak punya uang, abang ditendang. <laughs> ya. ya sudah. Tapi cintanya seukuran apa ini? Uang suaminya. Suaminya punya uang disayang, suaminya nggak punya uang ditinggal. Nah, kamu miskin kan? Nah, gak bisa ngasih kebutuhan yang cukup sama aku ya. Selamat tinggal. Kamu jemput aku kalau sudah punya uang banyak ya, jangan lupa. <laughs> Waduh, ini bukan istri yang solihah idaman suami. Jadi senang sama-sama, miskin juga apa ini? Ditanggung bersama-sama. Ya, nah tetap mencintai suaminya dalam keadaan kaya maupun miskin. Nah, type ini beberapa ciri wanita solihah idaman suami. Ya. Nah, kalau kita belajar satu pas satu tadi dan ternyata dimiliki oleh seorang wanita, nah, masya Allah, segera diburu hmm. langkah orang. Ya. Kalau ada wanita yang bisa melaksanakan poin satu sampai terakhir tadi, nah, segera diburu. Ya, sekalipun dia adalah janda. Ya. Nah, ya. langkah. Taib. Jadi itu khairu mata'id dunia ya, sebaik-baik perhiasan dunia. Itu lebih mahal daripada emas permata, perak berlian dan mutiara. Lebih mahal harganya daripada minyak bumi atau gas bumi ya atau kelapa sawit. Eh, ya. Nah, adunya mata wa mata iha al-mar'atus shalihah. Dengan ciri-ciri semacam itu ya, maka segera diburu kalau memang ada yang punya sifat-sifat seperti itu ya. Jangan sampai lepas. Adapun kalau istri kita, naam belum memiliki ciri-ciri tadi, segera direnovasi. Ya. Naam, dipoles barakofikum. Biar menjadi istri idaman suami. Nah, begitu. Dan harapan saya ya, semua umahat yang ada di sini secara khusus dan juga wanita-wanita muslimah secara umum hendaknya paham bahwa jika kalian mengamalkan apa yang disampaikan tadi itu balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dapat sayang dari sang suami, tapi juga disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan balasannya ialah surga. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu